yang dikatakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala ada 18 wasiat dan kita telah menyebutkan pada pertemuan yang lalu 9 wasiat sekarang kita masuk kepada wasiat yang ke-10 yaitu pada ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Isra ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum." Inna qatlahum kana khid'an kabira. Allah menyatakan dalam ayat ini, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin, takut fakir. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kalian. Sesungguhnya perbuatan membunuh mereka itu ialah dosa yang sangat besar. Ini wasiat yang ke-10 wasiat dalam bentuk larangan. Larangan untuk membunuh anak. Anak di sini mencakup anak lelaki dan mencakup pula anak perempuan. Larangan membunuh anak itu umum. Tidak hanya karena alasan takut eh, takut fakir saja. Tidak hanya karena alasan takut miskin saja. Apapun alasannya, membunuh anak itu perkara yang diharamkan dalam Islam. Namun dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu sebab khasyyata imlaq. Karena khawatir miskin, atau kuadar fakir. Disebabkan inilah sebab yang masyhur, yang ma'ruf di zaman dahulu. Di mana ahlul jahiliyah, orang-orang zaman jahiliyah dulu, mereka membunuh putri-putri mereka supaya tidak memperbanyak keluarga di kalangan mereka juga supaya mereka tidak mewariskan harta mereka kepada anak putu tadi dan juga karena dianggap aib di kalangan mereka. Dikarenakan sebab yang masyhur inilah maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dalam ayat ini khasyata imlaq dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan penjelasan bahwasanya yang memberikan rezeki itu Allah taala bukan orang tua. Bahkan dalam ayat ini Allah menyebutkan anak terlebih dahulu dalam bab rezeki sebelum orang tuanya. Allah mengatakan nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka, ini anak-anak tadi, dan kepada kalian, ini orang tuanya. Menunjukkan bahwasanya rezekinya anak itu semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salah besar kalau kemudian seorang yang membunuh anaknya dikarenakan takut fakir. Sehingga di akhir ayat Allah menegaskan inna qatlahum kana khid'an kabira. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah kesalahan yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Ini disebutkan juga dalam riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ayy dzambi a'zam wahai Rasulullah dosa apa yang paling besar maka beliau menjawab antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka yaitu engkau menjadikan menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah padahal Allah yang menciptakan kamu kemudian beliau bertanya lagi summa ayu dosa apa lagi yang paling besar Rasulullah menjawab antaktula waladaka khasyata ayyat amamak. Engkau membunuh anak kamu dikarenakan takut dia akan makan bersama kamu. Kemudian dia tanyakan lagi, Tumma ayu, dosa apa lagi?" Beliau menjawab, Antu zani fi halila dijarik. Engkau berzina dengan istri tetangga kamu. Nah, dalam riwayat ini Rasulullah SAW menjadikan dosa membunuh anak itu pada peringkat yang kedua. Setelah dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Menggambarkan bahwasanya membunuh anak itu adalah tindakan dosa yang paling besar. Hadahwa. Sehingga wasiat yang ke-10 ini ialah wasiat larangan membunuh anak bagaimanapun alasannya. Dari ayat ini pula diambil hukum oleh para ulama larangan untuk tahdidun nasl membatasi keturunan yang diistilahkan dengan KB keluarga berencana. Naam dikarenakan sangat bertentangan dengan ayat ini juga bertentangan dengan beberapa dalil-dalil yang lainnya yang disebutkan oleh para ulama. Wasiat yang sebelas. Allah mengatakan lagi di ayat yang setelahnya, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kalian mendekati perzinaan dan janganlah kalian mendekati perzinaan. Sesungguhnya zina itu ialah fahisyah. Yakni dosa yang sangat besar, yang sangat kecil. Wasa'a sabila. Dan perzinaan itu ialah sejelek-jelek tempat, eh, sejelek-jelek jalan. Sejelek-jelek jalan hidup yang ditempuh. Taib. Ini wasiat yang berikutnya yang ke-11. Larangan untuk mendekati perzinahan. Dan larangan ini lebih berat, lebih mengena daripada semata-mata melarang perzinaan. Kalau semata-mata melarang dari perzinaan, Itu mungkin bisa dipahami larangan untuk melakukan aktivitas zina. Namun dalam ayat ini Allah melarang mendekati perzinaan. Larangan untuk mendekati perzinaan. Dekat saja tidak boleh kata para ulama. Dekat saja nggak boleh. Apalagi melakukan tindakannya. Sehingga di sini Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat ini menjelaskan Yaqulu ta'ala nahiyan ibadahu anil zina wa an muqarabatihi wa mukhalatati asbabihi wa tawa'ih Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya, kata beliau. Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya dari perzinaan. Juga dari mendekati mendekati perbuatan zina atau melakukan sebab-sebab dan hal-hal yang menjurus kepada perbuatan zina. Semuanya itu kata beliau. Ini dilarang dalam al dalam ayat ini. Sehingga yang dilarang ialah perzinaannya. Sekaligus perkara-perkara yang membawa kepada perzinaan. Nah, seperti ikhtilaf, campur lagi perempuan, baik di rumah atau sekolahan, atau teman kerja, atau sih misalnya. Apalagi pacaran, berkhalwat lagi perempuan yang bukan mahramnya, atau melihat gambar-gambar yang purnu, atau melihat perempuan-perempuan yang membuka auratnya, atau datang ke tempat-tempat yang seperti itu. Ini semuanya termasuk asbab, sebab-sebab yang menjurus pada perzinaan. Juga diantaranya yang sepakat dari para ulama ialah mendengarkan musik-musik percintaan, lagu-lagu asmara, dan yang semisalnya itu semuanya menjurus kepada perzinahan. Semuanya itu. Semua sebab yang menjurus kepada tindakan perzinahan itu dilarang dengan keras dalam ayat ini. Wala taqrabuz zina. Kalian jangan mendekati perzinahan. Kemudian disebutkan dalam ayat ini ancaman yang sangat keras Allah mengatakan innahu kana fahisyatan wa sa'asabila. Sesungguhnya zina itu ialah fahisyah. Tindakan yang sangat kecil. Kotor. Dosa yang paling besar. Dosa besar. Juga Allah mengatakan lagi wasa asabila. Dan sejelek-jelek jalan hidup yang ditempuh oleh seorang. Ini berlaku untuk pelacur laki-laki, juga berlaku bagi pelacur perempuan, juga berlaku bagi geromo-geromonya. Disebutkan dalam riwayat, riwayat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, disahihkan sama Syekh Mukhbir bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah dalam kitab beliau As-Sahihul Musnad mimma laysa fi sahihain dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu taala anhu belum mengisahkan bahwasanya ada seorang pemuda yang masih muda datang kepada Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia bertanya, berkata, Ya Rasulullah, izin li bizzina. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izinkan aku untuk berzina kata dia. Maka para sahabat yang ada ketika itu langsung menghampirinya dan mencerca dia. Mana itu kok minta izin berzina? Langsung dihampiri oleh para sahabat dan dicerca eh, oleh mereka. Mereka mengatakan, nah, nah, diam, diam, tahan, tahan. Ya ini peta apa ini? Maka Rasulullah SAW mengatakan, Udnuh, nah, coba kamu mendekat sini. Disuruh mendekat, pemerintah tadi. Udnuh, mendekat sini. Maka sang pemuda itu pun mendekat dan sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan, Ijlis, silakan duduk maka dia pun Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada pemuda tadi, "Atuhibbuhu li ummik? Atuhibbuhu li ummik?" Apakah engkau mencintai, menyukai perzinaan itu terjadi pada ibumu? Maka jawab orang tadi, "La, tidak wallah. Demi Allah tidak, aku gak suka." semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusan kamu. Maka Rasul, Rasul pun mengatakan, orang-orang pun tidak ada yang menyukainya untuk ibu-ibu mereka. Tidak ada. Kemudian, beliau tanya lagi, Afatuhibbuhu libnatik? Apakah engkau menyukainya terjadi pada putrimu? Dia menjawab, La ya Rasulullah. Enggak, saya enggak suka itu. Kata beliau, orang-orang pun enggak suka terjadi pada putri-putri mereka. Beliau tanya lagi, Afatuhibbuhu li Apakah engkau menyukainya terjadi pada saudarimu? Dia mengatakan, La ya Rasulullah. Enggak, saya enggak suka itu. Katanya Rasulullah, orang-orang pun juga tidak suka terjadi pada saudari-saudari mereka. Kalau beliau, apa tuh li amatik? Apakah engkau menyukainya terjadi pada bibikmu? ameh bibik dari biaya. ayah. Dia mengatakan, tidak ya Rasulullah, tidak saya tidak suka itu. Kalau beliau, orang-orang pun tidak suka terjadi pada bibik-bibik mereka. Tanya lagi sama beliau, atau li khalatik? Apakah engkau mencintainya, menyukainya? Terjadi pada bibik-bibikmu. Khaleh dari pihak ibu. Dia mengatakan, tidak ya Rasulullah, nggak suka saya. Kata beliau, orang-orang pun tidak suka terjadi pada bibik-bibik mereka. Kemudian Rasulullah meletakkan tangannya di atas orang tadi sambil mendoakan Allahumma gfir dzambah wa tahhir qalbah wa ahsin farjah. Kata Rasulullah, ya Allah ampunilah dosa dia, sucikan hatinya, dan jagalah kehormatan kemaluan dia. Maka kata Abu Mama, setelah itu pemuda tadi tidak menoleh sedikit pun kepada perzinahan tersebut. Nah, riwayat yang panjang ini menggambarkan pada kita betapa jeleknya, betapa kecilnya perzinahan tersebut. Tidak ada satu orang pun yang rela terjadi pada ibunya, atau pada putrinya, atau kepada saudarinya, atau kepada bibinya atau kepada yang lainnya. Naam. Sehingga tepat kalau mengatakan innahu kana fahisyah, zina itu ialah perbuatan dosa yang sangat kecil wasa asabila dan sejelek-jelek tempat uh, apa namanya sejelek jalan yang ditempuh. Nah, dengan zina maka akan tercampur nggak jelas nasabnya orang, maka akan akan rusak nasabnya umat manusia ini dan akan bermunculan sekian banyak penyakit-penyakit yang mengerikan yang tidak ditemukan obat-obatnya. نعم الله المستعان الله المستعان wasiat yang berikutnya yang ke-12 yang terakhir insyaallah Allah mengatakan wala taqulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwalihi sultana fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Allah mengatakan, dan janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan kebenaran. Dan barang siapa yang dibunuh secara zalim, terbunuh, terzalimi. Maka sungguh kami telah menjadikan untuk walinya sultana, kekuasaan. Maka janganlah dia berlebih-lebihan dalam membunuh. Sesungguhnya wali tersebut mansura, dibela, ditolong, menang atas sang pembunuh. Dalam ayat yang mulia ini, wasiat yang ke-12 ialah larangan untuk membunuh orang lain dan larangan untuk membunuh diri. Membunuh jiwa-jiwa yang maksumah, yang terpelihara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara kebenaran. Dilarang membunuh diri dan larang membunuh orang lain tanpa hak. Disebutkan dalam sebuah riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda La yahillu damu muslimin yashhadu an la ilaha illallah وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والزان المحصن قد رسول والزان المحصن والتارك لدينه المفارق للجماعة إذا حلال ترى صار مسلم yang لا إله إلا الله illallah رسول الله kecuali dengan satu dari tiga perkara. Yang pertama ialah an-nafsu bin nafsi. Jiwa dengan jiwa. Yakni hukum kisas. Yang kedua, pezina yang telah muhsan. Ini orang yang sudah pernah menikah dan dia berzina. Muhsan. Yang ketiga ialah orang yang meninggalkan agamanya menyelisihi al-jamaah yakni yang murtad dari agamanya. Ini tiga perkara yang membuat halal darah seorang muslim. Hukum kisah pelacur yang yang yang menikah, dan murtad dari agamanya. Selain itu, maka tidak diperbolehkan membunuh jiwa, bunuh diri, atau membunuh orang lain. Kemudian sebutkan di ayat ini, Allah mengatakan, dan barang siapa yang terbunuh secara zalim, dan barang siapa yang terbunuh secara zalim, maka sungguh kami telah menjadikan untuk walinya sultan, penguasa kekuasaan. Yakni, kalau ada orang yang terbunuh secara zalim dengan tambah hak, maka walinya itu dikasih pilihan secara syar'i. Yang pertama, dia meminta hukum kisos, hukum balas. Dibunuh juga pembunuh tadi. Atau yang kedua, memaafkannya. Memaafkannya. Dan meminta diat. Memaafkannya, kemudian meminta diat, tebusan. Atau yang ketiga, dia memaafkannya gratis. Dimaafkan dengan tanpa diat. Itu pengertian sultan, kekuasaan yang Allah berikan kepada wali orang yang terbunuh di secara zalim. Maka disebutkan dalam ayat ini fala yusrifil qatl. Maka jangan kata kata Allah jangan berlebih-lebihan dalam membunuh orang. Itu kalau dia meminta hukum kesas, hukum balas. Jangan semena-mena begitu. Yakni kata para ulama, jangan kemudian dia mencacah tubuh orang tadi, misalkan dipotong telinganya, potong hidungnya, potong ujung-ujung jarinya dan semisalnya tidak boleh. Muslah namanya, tidak boleh. Tidak boleh pula dia mengkisas mengkisas seorang yang bukan pembunuh. Ini berkaitan dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah pembunuhan. Naam. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Ini wasiat yang ke-19, eh, yang ke-12, larangan untuk membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan cara kebenaran dan insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita masuk pada wasiat yang ke-13, 14, 15, 16, 17, 18 insyaallah taala naktafi lahuna alhamdulillahi rabbil alamin